Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki Mau? Hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah melanjutkan pembicaraan kita dari risalah al-usul al-thalafah kita sedang bicara tentang al-asul salif pokok yang ketiga ma'rifatu nabiyukum sallallahu alaihi wasallam dan kita telah sampai pada penggalan kalimat akhada ala hada asyra sinina yad'u ila tauhid. Nabi selama 10 tahun senantiasa mengajak kaumnya, mengajak umatnya kepada tauhid. Kemudian selama sepanjang dakwah mengajak manusia kepada tauhid berbagai macam derita yang didapatkan Nabi dari gangguan-gangguan manusia dalam bentuk tuduhan, dalam bentuk teror fisik, dan bahkan penderitaan-penderitaan ditambah diantaranya dengan wafatnya sang paman Abu Talib yang selama ini menjadi bemper dalam menghadapi tekanan-tekanan Quraisy. Demikian pula wafatnya sang istri, sang pendukung dakwah yang sangat kuat, Khadijah radhiyallahu anha, maka kesedihan pun tidak bisa diilakkan Nabi sebagai seorang manusia. Hilangnya dua orang yang sangat support dalam dakwah ini. Sehingga tahun meninggalnya Abu Talib, tahun meninggalnya Khadijah, dikenal dengan istilah amul husni, tahun kesedihan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pengen menghibur Rasulullah sallam. Maka di antara peristiwa yang sedikit banyak memberikan hiburan kepada Nabi ada Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Maka Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat beliau setelahnya adalah Wabak tal asri setelah 10 tahun Nabi berdakwah mengajak manusia kepada tauhid dengan segala penderitaan yang beliau alami, gangguan yang beliau dapatkan. Allah Subhanahu wa taala mengisra beliau. Wabak tal asri urija bihi sama. Setelah 10 tahun beliau dimi'rajkan oleh Allah ke langit wa furidha alaihi wa furidat alaihi as-salawatul hams. Lalu diwajibkan kepada beliau dengan peristiwa Mi'raj ini salat yang lima waktu. Wasalla fi Makkah thalasa sinin dan beliau menjalani salat di Makkah setelah Mi'raj ini selama tiga tahun. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Mi'raj yang lengkapnya adalah dengan Isra dan Mi'raj. Sebagaimana Allah abadikan dalam surat Ali isra Ali isra Subhanalladzi asra bi abdihi al-laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Dialah Allah Subhanahu wa taala Maha Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di waktu malam. Peristiwa ini peristiwa Mi'rajnya Nabi yang disertai dengan Isra sehingga dikenal dengan Isra Mi'raj. Isra yakni Nabi diperjalankan dari Mekah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan dibawa sebuah kendaraan. Dan peristiwa, ini menjadi penting dan memiliki hikmah. Karena dengan peristiwa Isra ini, Rasulullah SAW akan memberikan jawaban terhadap gugatan Quraisy yang mempertanyakan Nabi berkaitan dengan perjalanannya dari Mekah ke Masjidil Aqsa, apalagi lanjut lagi ke langit Sidratul Muntaha, lalu dalam waktu pagi telah kembali lagi ke Mekah, akal mereka tidak bisa menerima. Sehingga mereka menuduh Nabi gila. Akan tapi pertanyaan mereka ketika diajukan pada Nabi, suruh menceritakan tentang bagaimana Masjidil Aqsa. Nabi ceritakan dengan detail apa yang mereka tanyakan. Dan tidak ada yang salah dalam penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain pula di peristiwa Isra ini, Nabi di Masjidil, di Masjidil Aqsa mengimami para nabiullah, para anbiya, para nabi-nabi yang lainnya. Dan itu menunjukkan tentang kemuliaan beliau di atas nabi yang lainnya. Demikian pula untuk menunjukkan hubungan antara Mekah, Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa yang dua-duanya pernah yang dua-duanya pernah jadikan kiblat oleh Allah Masjidil Aqsa pernah Allah jadikan kiblat untuk kaum muslimin. Dan Masjidil Haram menjadi kiblat pula muslimin sampai pada saat sekarang ini. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, Isra dan Mi'raj, salah satu di antara mujizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW untuk menguatkan nubuahnya, untuk meneguhkan hati Nabi berkaitan dengan tugas sebagai kenabiannya dan kerasulannya. Dan kaum muslimin, para sahabat mensikapi peristiwa Isra dan Mi'raj dengan penuh keimanan, dengan penuh tasdik. Perhatikan sikapnya Abu Bakar As-Siddiq. Saat Rasulullah SAW beliau menyampaikan peristiwa Isra dan Mi'raj bahwa beliau telah diperjalankan Allah dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit Sidratul Muntaha bersama dengan Jibril. Dan kemudian di setiap langit maka Nabi bertemu dengan nabi-nabi di langit yang pertama Nabi bertemu dengan Nabiullah Adam. Di langit yang kedua Nabi bertemu dengan Nabiullah yakni Isa alaihissalatu wassalam. Di langit yang ketiga Nabi bertemu dengan Nabiullah Yusuf. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabiullah Idris. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabiullah Harun. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bahkan ketika Nabi telah sampai di langit yang ketujuh, di Sidratul Muntaha, Nabi diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi pula ketika di Baitul Ma'mur bagaimana Nabi menyaksikan para malaikat yang mereka senantiasa memasuki Baitul Ma'mur dan setiap hari ada 70 ribu malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur dan begitu masuk keluar tidak pernah kembali lagi. Dan terus demikian setiap hari. Sehingga jumlah malaikat sangat, sangat banyak. Hanya Allah yang mengetahuinya. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT. Peristiwa ini kemudian disampaikan kepada orang-orang Quraisy. Alangkah sangat mendustakan mereka. Sehingga mereka menjadikan kisah ini semakin menuduh Muhammad gila sampai mereka datangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mereka ramai-ramai datang Abu Bakar Siddiq. Ingin memprovokasi dan ingin menjatuhkan Rasulullah SAW. Tapi justru alangkah sangat terkejutnya Quraisy. Sikap Abu Bakar siddiq Apa katanya? Seandainya apa apabila itu benar. Demikian yang diceritakan oleh Nabi SAW. Lebih daripada itu akan aku benarkan. Karena aku senantiasa membenarkan apa yang turun setiap hari dari langit. Yang turun dari langit bagaimana aku tidak membenarkan apa yang disampaikan Nabi di peristiwa ini. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu taala, peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah bagaimana Allah menjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa memperjalankan lagi, mengangkat naik sampai langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha. Dan Nabi diperlihatkan Allah dengan berbagai macam apa yang Allah perlihatkan. Ini di antara tanda kekuasaan Allah kepada Nabi, sekaligus mujizat beliau dan hiburan bagi beliau. Dan di sana banyak peristiwa bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan Musa dan Musa memberikan saran bagaimana ya awalnya salat diwajibkan 50 kali maka Nabi supaya minta keringanan hingga akhirnya Nabi bolak-balik sampai kemudian terakhir menjadi lima waktu yang sekarang diwajibkan pada kita asalnya dibebankan 50 kali. Dan ini menunjukkan bagaimana perhatian Nabiullah Musa kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula bagaimana menceritakan yang gaib tentang malaikat dan tentang hal yang dilihat Nabi selama Mi'raj. Maka ini merupakan bagian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah Mi'raj ini Nabi tiga tahun menjalankan salat di Mekah dan kemudian Allah isyaratkan berikutnya adalah hijrah. Setelah tekanan-tekanan yang semakin dahsyat, yang semakin kuat, Nabi lalu mengisyaratkan hijrah. Maka hijrah pertama ke Habasyah dan hijrah kedua ke Madinah. Dan insya Allah peristiwa hijrah akan kita sampaikan setelah pertemuan ini. Bidnillah, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.